Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika naqussu 'alaika min amba ima qad sabab. Wakod a taina kamil ladunna dzikra. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Khalidina fihi wa sa'alahum yaumal qiyamati himla. Kadzalika kaya mengkono-mengkono sing wis liwat, kama kososna kaya oleh cerita ingsun ale kang ngates sira ya Muhammad ya Muhammad. Ingsun cerita hadhil kisah ta ing kilah cerita. Cerita tentang Nabi Musa Fir'aun tak kaum. Nakus sunyiritano ingsun alika ing atas siro. Minam dari mata yang berbro ceritane akbar ima mata ceritane perkoro. Tabako malus disi opoma minal umami saing berbro umat. Wakat atena kalan teman-teman paring ingsun ka ing Muhammad atena ka sing paring ingsun ka ing sira billah jumna sangking sisi ingsun min ing dina saking sisi ingsun kue tak kei Muhammad zikron ing Quran Quran sing dadi pepen Quran sing dadi zikir Utawa Quran sing maca ya dadi zikir Quran nang dikete Quran. Man desapani wong arodo iku minggu sapa man anu saking Quran. Palam yumin mongko ora gelem iman sapa man di Islam Quran. Wong sing mengo sangka hukume Quran, kemudian tidak iman nak Quran iku bener. Pak Inalu mongko sak temene man yang biru. Iku nggawa sapa man yaumul kiamat ing dalam dina kiamat gawa wisron ing dosa. Oleh gawa hamlan klan gawa sakilan kang berat, menawi sangking kebebanan dosa. Kholidina halil langgeng kafe fihi fil istri e fi azab fil istri tegese ing dalam siksa mergo dosane. Wa ta'ala elek banget lakum tegese wong yaumul kiamat ing dina kiamat apane kimlan tanggungan dosane. Utai dawa kimlan tamyizun tamyiz mufassiron kana firi lil domir maring domir. Wa ta'ala elek banget tanggungane lakum yaumul kiamat kimlan. Wal makhusu te kang den tertentokno bidang iklan dikritik to diwoto itu mahdufun pun buang Tadiruhu te takdiri makhluk, wisruhum tegesi te bisane wong akeh. Walamu te lamilil bayani krono bayani ya. Wa ibdalu lan den kebatal min yaumal kiamati sanging jawa yaumal kiamat. Wa ibdalu lan den kebatal min yaumal kiamati sanging jawa kiamat. Eroki kaya. Apa dawa yaumal yunfaku fisur. Yaumanan fuku fisur. Nah, kemudian gimana? Yaumanan fuku fisur yaumal yunfaku fisur ing dalam dinanin yuk ing fisur ing dalam surga. Wanak surulan giring sopo ingsun. Wanak suru lan giring sopo ingsun iki harokat ngangge kira dewi nau Naumanan fuhu isur nah kira gitu ya omayun pahu nabo isur. Ail farni tegese kala anak kota taniyata klan siupan sing kedua. Wanak surulan giring kita al-muslimin yang kira kurang sing al kafirin al para penjuta yang main ing dalam nak isur Zirukon halik bloloen kebiru-biruan mana zirukon halik ketakutan. Apa yunuhum ripate wong akeh ma'atawa diuji semertane ireng-ireng wong akeh. Ya ta sofat una podo an sapa wong akeh benerum antara wong akeh dhewe ya tata rauna se podo an sapa wong akeh. Isine an ya ten illa bis ora manggon sira kabeh malah bisum asron kecuali mok 10 dino. Minalaya li jaya minat. Paling ning dunya mok 10 dino. Nahnu ing sunu alam luwih pirsa bimarlan perkara yakulu nakang padha ngucap sapa wong kafir. Bilalika esi tasarihim. Ela eh, ta kese ora ana apa alam rohak barang sing bener kama kalu koyo oleh ngucap sapa kufar. Iza kulo nalika ngucap sapa amsal dum sapa luwih adil adile wong akeh adan dum tegese adil adile wong akeh apane tori kotan dalan iki ing dalam masalah. laksi alapsi fit dunya, alapsi dunya. Illa fistum illa yauma. Orang manggon sira kabeh illa yauman kecuali malam sedina. Ya takiluna tegese padha nganggep sithik sira kabeh lu sagum ing manggonane wong akeh di dunia ing dalem dunya oleh nganggep sithik jeddan lan sanget. Lima perono perkara yu anu nafiu ayinu nagu kang padha mbuktekno sapa ngakeh ing dina akhir fil akhirat jil akhirat buktekno min ahwaliha kang kira-kira prahara-praharane akhirat. Wa saluna lan padha takok sapa kufar Mekah kan kita to anil dibali saking bumi. Iku kula terang delok iki kalau terang nganti hati sokeh. Terus riyen ngendikane kanthi Nabi wong paling nikmat ning dunya. Misalnya jadi presiden, jadi pejabat, jadi apa saja. Misalnya sing bojone kuwata sing paling nikmat ning Ini Niku ngendikane kanthi Nabi dites dikemlongon rokok. Hanya dua detik saat saya dicemplung nan rokok i pangeran, apakah nikmat temen dunia itu mau gue tukar ambek ramah ramadun rokok? Mungkin pasti. Terus setelah itu dia tahu segala nikmat yang di dunia nggak sebanding sampai azab tentang rokok akhirat. Terus dibalik yang mukmin sing muridin dunia lorok. Gusti kepindang, randi duit, randi pengaruh, ambil uang nyonyo nyo, soalnya lo serau nenek Terus dapat tentu warga, beberapa detik. Terus itu pangeran, apakah dengan musibah yang anda derita bertahun-tahun di dunia, kue prosolor, lorok, semuanya hilang, tak usah ngicipi allah suara. Jadi peringatan di pulau jenengan, nak pancen gue iman ke yaumil akhir, berarti kebesaran negara-negara barat maupun kebesaran orang-orang lain yang pun iman, gak ada artinya semua, karena kita kadung iman di nopo akhir. Nabi musibah ya musibah tidak ada artinya. Nah wong liya atau non muslim untuk nikmat ya gak ada artinya. Kabeh mata ulkur. Ya terus niki peringatan kami kula jenengan bahwa wong-wong kafir tak di tiktok muni paling di dunia mau sepuluh dino. Dari kandane lu ekstrim. sepuluh dino dia ada kesuwat mau apa sedih. Saking orang-orang bandingannya larane teng rokok kalian zaman dulu darah teng Kulo nu nembe mikir ya, ini kan malam Lailatul Qadar, nembe mikir ya. Kulo ngaji sore cerita, kulo nu nembe syukur bantu khatam tafsir Munir. Tafsir Syekh Nawawi Al-Jawi. Mulai tanggal 30 Recep, kulo khatam pas 10 Ramadan. Jadi pas 40 hari. Jadi kulo khatam dua kali zaman ngawas, yen teng guru kulo, terus ini kulo kali. Kulo nu mikir ya, hujjah kula bela-belani Quran kul falillahil hujjatul bali wa paling enak iku Misalnya orang kafir yang Yahudi, itu kan meyakini mereka pun tidak masuk neraka. Orang kafir yang Nasrani juga yakin mereka tenang bersama Bapak di kita-kita yang Islam yang mantap, pokoknya mangkol la ilah illallah kita ya kolal. Padahal ramal lebih suarga, tapi kafir mantap lebu. Ternyata kegamangan yang saya alami ini juga dialami oleh Syekh Nawawi, juga dialami ulama-ulama besar dulu. Sehingga pilihannya ternyata itu satu. Kue nak panjang ulama tenang, belalah Quran dari segi al-hujjatul Baliho. pakai logika yang paling rasio rasional. Itu misalnya ada pertanyaan begini, ini guyonani ulama. Jadi ulama itu mulai kalau balik matur ulama itu wajib dicangkem melek. Cuma dicangkem melek ulama kebon darah di jauh. Jadi dicangkem melek tapi ulama kok ini kebon. Misalnya begini, ini contohnya. tadi. Surga itu milik siapa? Kata orang Islam milik orang Islam, kata orang Nasrani milik orang Nasrani, kata orang Yahudi milik Allah. Orang Yahudi. Itu sama-sama nggak bisa dibuktikan. Yang bisa dibuktikan adalah teori yang mengantar ke surga itu sendiri. Misalnya teori Trinitas sama Tuhan satu itu rasional mana? Itu paling mungkin. Sebab itu kalau kamu panjang bela-bela di Islam, waktu bela nerang, pentingnya kepastian logika nah Allah wakil bahwa Allah itu pasti. Karena kalau sama-sama klaim surga, orang Nasrani Yahudi juga klaim itu. Yang membedakan adalah cara berpikir kita Tuhan itu satu, kalau mereka enggak misalnya. Mereka Trinitas atau Kudus atau ulur ya, yakni logos macam-macam. Terus saya berpikir lagi, jadi bentangan atau hitung-hitungan. Terus berpikir lagi di kitab-kitab tasawuf kasus Arisala al Ternyata ilmu tasawuf itu lebih lebih rasional lagi. Begini misalnya, orang tasawuf kalau guyon kalau lebih rokok kan nggak mungkin. Lebih rokok suatu ya mungkin. Kata mengira. Jadi potensi kulo mlebu neraka di wonten dan suarco di luar wonten. Karena itu data saya kulo nak juga Gusti, sama masuk neraka itu kayaknya berbeda. Kalau surga itu paling mungkin itu kan habitat bapak saya dulu di surga kan habitat Nabi Adam sudah apa? Jadi sampai pun rokok ku aneh kalau Nabi Adam. Jangan ya kurang habitat tem, habitat tem mungkin. Jadi potensi masuk neraka kita punya kecil sekali. Karena itu udah habitat kita. Habitat kita di Ya karena bapak kita dulu nanti Adam mengundi selaku. Ini rumah tenang. Tapi itu tetap bukan jelas. Dari orang sufi nanti mau. Gusti pulau mlebu neraka nggih boten jelas, Gus Warto nggih boten jelas. Sing mesti jelas niku nak dengan pangeran pulau kabur. Jadi luwes jelas Allah Allahu Akbar ketimbang swarga neraka. Luwes jelas nak dengan pangeran timbang swarga neraka. Sekarang juga pulau butuh jenengan, saya berbicara di dunia saya bernapas dengan oksigen pemberian Saya punya rezeki, minum dan sebagainya dari sini. Nah, transaksinya orang sufi itu per detik dan cash. Profil ini ada. Transaksinya orang sufi itu per detik dan cash. Sekarang juga saya butuh Allah, saya di buminya Allah, saya butuh oksigen dikasih Allah, punya rezeki dikasih Allah. Kenapa saya transaksinya Allah di suarga rokok yang dia sumber? Lalu pengirahan ini ngarep bursa iki kok transaksinya langsung. Kejanggalan akan kepastian mata depan wong Islam suarga neraka bilang semua karena kita perdetik juga transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan aku kan ora, saiki ora butuh pengira, tapi butuh sok. Akhirnya setan masuk gampang. Ya Allah sebenarnya mesti merokok, ora mesti merokok. Akhirnya mama, orang sing swarga wong liwa ora. Lha pengiran ning arep pun kanggo pikir neraka ning jero ben. Dari utak tahu ma ajalah betapa bodohnya ada wong goblok wong Jadi kita mau Jakarta itu nak wong pinter terjungkal dari tanah menuju Jakarta ya memang. Nah, apa-apa yang nakal-nakal mulai bidung itu yang desa gini mati. <laughs> itu bener itu, bener cara mati ini, cara gitu. hukum salah tapi itu gimana kenapa? Artinya ojo kok mati Jakarta, nah, Jakarta masih lagi seneng. Jadi itu semua proses perjalanan yuk ini. Tuku kacang yang kereta ya tidak, tukaran beruang tidak sidik ya tidak. Ya. Ya, cara rugen terus kemulan dari dia terus turu ya. <laughs> Rugen itu lalu kan si kemuli udah sih paham, beruang ya, aneh. Akhir batu itu loh kan, kemulan gue udah sih, sengaja udah kuat. Ini uang itu udah. Artinya kalau Anda memaksakan nikmat ngenteni ning Jakarta kowe goblok. Berarti kowe menafikan nikmat ning Jakarta. Padahal kereta ada macet ya nikmat, di jalan marun ya nikmat, mungkin di rokokan kemulan ya nikmat. Sama kita hidup di dunia sekarang juga. Saya ngambil fasilitas nikmatnya Allah. Nah, dia nyontok gampang ngurus di Jakarta udah yang perantauan. Umpama mau wong numpangi kuwe omah tahu kalau sampai bayar. Kowe ya masuk matur nduk iku nganti mati. Padahal numpangi setahun, gak bayar. Kalau bayar elek terus, tapi yang matur nuwun gak bayar. Yang numpang bumi ini Allah itu bertahun. Gak usah naik. Mau kau ngakoni pengiran pitok. Kan murah meriah. Mana ketika orang wong ra syukur be Allah ngenteni nasibe swarga rokok, si mati be pengiran. Malah ramah suruh kau khotimah. Kita kandani nang aku murid dunia. Kue nak wedi suruh simak, Nanti mengganggu syukur Anda sebagai hamba Tuhan, berarti kepercundang. Gue nganggep pengiran saya kira mari ini Mengenai umpama, kalau nanti Nate ngasih memberi kibla. umpama aku dikandani malaikat Jibril, aku aku ahli rokok, terus tak jawab. Apa hubungannya? Masa aku ahli rokok terus nyembah pengeran, kan ya apa aku ahli rokok terus pengeran itu kan tidak ada juga. Tetap aku semuanya aku di wong pahat. Jadi wong tahu itu timbang bikin rokok swarga sing ora jelas iki dumen pikir sekarang saiki yo ya ana apa lan kowe saiki yo ya nganggo fasilitas Allah. Mulai Anda bernapas pakai bunyinya, pakai Kata ya, ini ngamal mesti kasih ben mesti kasih ben lan di. Ya ta mesti nopo? Subhanallah fa'bu wa minas syakirin. Kowe harus nyembah Allah ya jadi orang sing Kalau Ora kok nyembah Allah dengan nek mergo wis syukur. Ku keliru. Kalau ya pernah dibantah orang mursid. tapi jenis tiang bos kang jadi sakit mawon suruh khotimah. Kulo ngerti gitu dari pokoknya ada. Kulo Nah, sampai nanti itu Fatimah malah turun Fatimah, dora syukur. Nah, pulang malah bukan ngarang. Pedih. Oh, iya, cuma jajal. Ampun, waktu dibuat buat Karena kalau kamu takut, itu mesti setan menang. Karena ketakutan ini mengganggu syukur Anda yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepinginnya setan ngejak-ngejak Nabi Fatimah, dan syukur ter Wong nabi ngendikane pede kok mangko la lele ilaha illallah wa orang orang Ora ana tapi kalau khusnul khotimah kan ya tapi ini kan. Wong nabi ini ramu tapi kok belum minum kok. Oh, nggak hati. Monggo dari luar sekolah jangan. Tapi nak khusnul khotimah orang orang yang hati itu mau saya kenal. Apa sih nanti? Si Sisa nabi gue, gue nabi Muhammad. mau Mungkin hati terang hati, gue minum kok. Tapi sih, ini orang gigi kan itu berbeda ya kalau di pikirannya rokok. Buat memang kalau orang alim itu harus pede, karena dia membawa konstitusi. Dia membawa nama Konstitusi. Bahwa Allahu Akbar kathira walhamdulillahi kathira itu nyata. Ya sudah, kalau Allah itu nyata sebagai Tuhan saya, Tuhan kamu, ya sudah itu sembah. Titik. Dan Allah itu lebih nyata ketimbang surga dan Bukan neraka simak makhluk. Kalau Allah mengendaki tidak menciptakan juga nggak ada. Berarti nggak nyata. Wujudnya surga dan neraka sama dengan kita. Wujud yang mungkin. kita iya, kita tidak. Lo soal kita iman, rokok pasti mesti orang. Sudah Quran. Dia neraka mesti orang. Mereka kita percaya mbak lakoni rupanya Allah. Penting bikin rokok Allah. Penting. Nah, disebut Allah Allah, Allah Maha lebih besar ketimbang ketakutan kita, lebih besar ketimbang neraka, lebih besar dari segala khayal kita, ketakutan kita. Kami dari Pulau Suwon, kue panjang senang pengeran teman itu hilangkan semua, tetap nyaman. Itu sebenarnya waladina amanu asyad dohub balillah. Nah, wes iman itu senang pengeran. Apa saja yang dulu senang pengeran, dua termasuk waktu itu. Khotimah, waktu tiga happy end, dua nggak tuh setan. Kau Bongsom, bongsom ganggu kenyamanan, gak awal setan. Kalau sering kita bawa dia, ya, jangan nih orang tahu mikir itu seluruh khotimah di sulul khotimah itu sesungguhnya. di tentang kayak sesungguhnya, kita iki lah kau berawal, keimangan kali ini rezeki itu, saya tak pikir itu. Terus lah, terus ada apa gampang ya, misalnya saya iki rukin tak kayak apa saya. Suatu saat hubungan saya dengan rukin kan bisa saja buruk, kalau rukin potensi kan suatu saat, pengen ini bujuk, dikeloni bujuk, senang, pokoknya duit. Suatu saat juga hubungan anda bisa Mau pasti ngelawan itu pun Iya, dia ikut dia seneng nggak tunggu nggak tunggu nggak ora. <laughs> Nyatanya dia tetap dua anak, jamai <laughs> jamai wae. Padahal itu ke depan pegang. Kenapa kalau hubungan dengan manusia kita bisa es dan ceria sambil ke Allah? Orang itu minta oh, pengusaha. Mari ya yang soal saya pas kamu saya, terus bilang terlalu pede, soalnya bilang suruh. Tahu mau nih. ketemu pulau tadi kenyataannya, sungguh di soal itu. Saya senang ketemu aku barang musuh menjadi jam satu. Oh, saya sampai juga suruh kau Tapi nikmat yang sekarang tuh kayak harus kamu syukuri secara secara halal, secara motor jagangan barang yang buat kamu yang baik tak memplang pak. Saya sadar. Sama dengan hiasis tiga. Di hiasis itu ada penjelasan tentang Imam Ghazali termasuk maka yudi syaitan mereka dari setan orang Islam feeling ngedutane kasus salah dan ganggu su dilalek noning mate Allah padahal redaksi ini Quran jelas ala Allah wong kon eling ning Mana kalau jadi dia ini kuisi, lo aja ya ada masukan ke si Azra seneng jenengan atau tapi rata aku mau. Iki di Pulau Tauhid, orang seneng ini rada jenengan aku rokok. Nomor loro, nak aku ngurungono itu, mari terganggu syukur. ada orang iki, Enggak aku krungu bojoku ora seneng aku ora rumah. Kok saya tinggal syukur. Mana saya kalau orang krungu kudurukan marat yang mati loro. Ora tak rumah, Enggak, aku bayar nerukan lucu, keriting ya sudah pokoknya yang yang lucu-lucu saja. Tapi aku pokoknya uripku terus ya sing enjoy ae sing lucu-lucu aja. Nanti orang mati telung ulang, mesti mati jadi dokter tak guyoni sembuh dokter ya, gue pintu dari penyakit pulang nah setahun tuh obat iki imas itu dokter pintu jadi neraka malah itu bisa ngajak gue yang arah nuruti resep tuh mati dari imas dari dokter kan dia mati tolong ulang arah ketemu ustad nah aku kan kena ramana malah belum dino mati berarti penting diobat yang dijadikan dokter sampai mana sampai kumpi sampai mana terus nak rantuk obat nantinya tolong ulang arah mana Kalau begitu, itu dokter kok <laughs> Nah, padahal saat Anda diponis dokter mau mati setahun karena tidak ada obat. Kalau kamu tidak ada oksigen, malah sekarang juga mati. Tidak ada makan, malah tidak. Penting diobat yang Belanda mana? Penting mangan, karena obat masih ada waktu setahun. Mangan. Tiga. Jadi pentingnya ngaji. Jadi tahu kita harus kamu latih. Ternyata nikmat makan yang kita dapatkan tiap hari super penting. Tapi gue mau beli itu, orang diponis mati setahun susah. Ngomong malah orang-orang polis pak, pak mendalam, langsungan. Jadi utak nari so mikir, cara berpikir itu aneh. Ini pikir orang tertawa. Orang tertawa, orang tertawa kan tidak salah. Bisa mati. Cuma berapa dulu belum mau siap-siap mati. Anak berdua dari Nabi kan dulu Gusti waktu itu janji ilaika nak tepat dia terus nak tepat ya balik. Iya tapi gimana yang urut? Bismika, ahya bismika, Nanti tentu Mas Lukas nak tepak gitu, udah mati kan nak tepak itu terus. Mulanya yang bertani, dongane gitu. alhamdulillah lagi ahyana, baca mama tanah, gusti lo ternyata keluar malah. <laughs> Cuma dulu agak terjemah sakral. Terjemah ini ya sederhana. Bismika, nak tepak gitu, udah nak tepak. Karena ini gak kan ada, ya, gitu. kan ya, ya, ya, ya, ya, dulu, ya, orang ya, Paham ya, terus kurang suhu, nah sampai jadi orang Islam tenang, rasa lebih dulu kalau mati. Jadi pokoknya nikmati tanpa tiket di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal itu dari yang tawadu juga sampai yang aku di sul mati, gue tuh ngaku mau tak mau mau kau lo. Nah ngono ya lah, tapi ya kadang-kadang porsinya jangan banyak banyak. Banyaklah porsi rojak arah-arah rahmati, warahmati wasiat sunnah. Arah seksi nanti, yang hadis kursi inta rahmati sabakor sekolah rahmatku selalu lebih depan, lebih bijak, lebih menang dibanding murka. Pemain saya ini bukti mau sendiri. Bukti ini kalau jenengan dia urep, dia mangan, dia payu Hanya lebih banyak nikmatnya lah di kamu. Jumlah orang di penjara, jadi buatan ya, jadi ya, buatan di Di penjara lah yang dua wakil akhir. Soalnya kalau berpun itu macam-macam. Dia ya, tuh nikmat. Aku sakit, dia mau diri. Jodoh, di Pulau Suwon di ya, sampean anut mawon ulama-ulama. Kalau kaca kitab jenenge Toga Qatul Aulia. Jadi kelas men wali. Jadi kalau misalnya ini cukup baik itu mau kitab-kitab. mau wali kok di kelas men pak. Karena ya, papan atas, bawah bawah papan. Karena ya, wali kelas ke Real Madrid, Manchester United, wali. Wali kok di kelas men. Sekarang yuk, iya, ini sekarang sekarang. Oh, mau wali kok. Judulnya kita Toga Qatul Aulia. Kelas men jadi itu dari ngaji, itu memposisikan kelas meli dan nomor biru, itu selalu ngatur, ngatur apa? Tapi karangannya apa teman? Gak ada orang yang tidak baca kitab itu, maksudnya ulama, apa yang nurat roh, kitab kitab roh. Hanya susah boleh di Indonesia, gitu. tapi ya ada kata kita ya. Minimal di kamar pulau mana? Kami Itu yang saya paling tenang dulu di dari Sidina, di Sidina yang populer. Jadi nanti karena mau wajah. Wiridannya ya. Dan itu saya tanamkan dia. Demi Tuhan Gusti, kulon tentu senang. umpama mati cilik terus di suarga itu enggak menarik. Mati cilik langsung di suarga karena enggak punya tuh. Iya wae kalau ora kenal jenengan, tetap kalau tenang mati tua, dan sempat makrifat kan. Kalau mereka kadung tua kudu syukur piye baru kaya tua. yang awal tuh Subhanahu Ketika beliau ditanya, tapi kan ada kemungkinan suruh khotimah. Umpama tenang ya suruh khotimah, itu bukti Allah dijaya kue malah Mulanya itu diatur ngalor, diatur itu. Tetap Allah Tuhan. Kali aku dikandani. Hah, itu dengan suruh khotimah. harus apa Allah. Berarti Allah Tuhan. Aku rasa nentono nanti itu dewa, nentono Allah subhanahu. Kita malah kakuati, aku tuh Tapi nak bodoh kue, boleh wangi ini sebelum ke suku timah. Apa sih dok? Tak ada wangi gajah tenan atau tua kau timah. Malah rokok tenan. Mereka nyoal pengen. Ya? Iku pentingnya ngaji ulama sing nganggo Kalau ngomong itu ngaji sanad. Sing kau Rasulullah mboten nenten sahabat dididik di ulu khotimah karena itu terore setan. Sing terore Kalau mau istiadah, istiadah saja, tapi rasa dijiwai misalnya. Allah mini al-bubika mini ulu itu sudah di, paham ya? Kau tak dijiwai pulau kepengen jenengan resto tangking. Tapi kau tak dijual sudah bahwa Allah yang bisa menjaga kita dari tuhul. Tapi sekali buat dramatisir, pasti yang menang setan. Mereka terus gak gusu, syukur. Padahal jelas-jelas perintahnya, Balillah fa'bud wakum minasyaki. Balillah kaling awasarakan fa'bud mongkong yang bawa siro. Tak usah nyembah Allah, wakun nan onol siro ku minasyaki. Tengah-tengah mungkin Nah caranya syukur dia ya itu tadi menghilangkan semua ribuan setan yang mengganggu. Kita tahu nama syukur gampang ya. Kalau gue dibujuk ngamuk, bujuk ngamuk, semua lanang larangan ngamuk, sama si lo dua ini mau ini, dengan musuh. Kayak sama si diamu itu tonggo. Kira-kira yang diamu aku sendiri, nah bujuku yang diamu tonggo malah koyok. Lagi dibujuk, dia jadul duit. Alhamdulillah dari kok aku nanti ada larangan dia malah. Mau coba delok sisi negatif sih. Om Yusuf juga jalur dua orang mikir yang larang itu itu orang jalur orang larang dia. Pokoknya delok posisi dia mau, tapi delok apa? Posisi. Dong orang yang termasuk orang alimnya itu benar benar takut itu. Orang gak takut di bujuk pulau turu. Paling pertama pikiran saya kok yang mulai bujuk bujuk bermula mau. Bukan nanti dia takut di kampus tidak ada. Biasanya kalau anak suki ya, kita itu juga ya, kalau turu, ya, Tadi kalau nami itu ya alhamdulillah itu juga. Dia baca tertarik oleh rokok ini, lu mau sih nggak tahu orang Ya sama. Ya karena saya ingin syukur saya itu tidak terasa. Ya, syukur saya itu tidak nopo. Dan ini kata yang soleh, yang tertekan, lu kewedi, syukur, Ampun, tetap gawe pangeran, nak gawe ngamal lapis, pas firati wa ajirin Mula jenengan ngantuk kulo, kulo nggih boten mesti bener, tapi dibanding wong-wong sing ora beda itu tidak bener kulo. <laughs> Paham ya? Lu ayatnya kan jelas, ketika orang sudah kamu anggap iman, itu tetap ke Allah yang Rasulullah, Fabas syirku, mongko ngekei seneng-seneng siro, hu ing wong iku. Dumak dan kelawan jam pengiran, wa ajrin dan ganjaran kari yang kang asik. Belum Allah nyuruh kaji Nabi yang diwasi iman, itu anaknya seneng lho, pabas. Kono ajaran. Kone, mungkin jadi Nabi kuwe, apa Nabi Muhammad. Lu sering berdebat. Mungkin ini mungkin itu kalimat tetap penting, gue jadi uang roh iso mesti. Aku lah yang ngerti, aku lah tapi biar respect ke sini Quran, nak uang iman, kan pabas. Ayo, gue nanti dalil, yang papa yang rukun nirah lah. Nabi mana Quran, kau nak sini pun apa sih ya? gue? Apa sih lu? Apa sih lu mana nih? Berdungang pun error. Untuk si elek oleh main mandi Quran, terus nanti kita kalau malah mau. Memang dia lupa kan Quran ayat itu nih, aneh yatim betul coba nah, Ayat ini apa mau menang wali surat Jumat malah apa kan? wakum Wes anak surat Jumat rapal nang yasin ae. Angger wong wis iman ketika ora aku pakas sih. Bunga itu apa nih Bunga ya bunga. Misalnya kalau tak kau iri orang swargo dan rokok swargo. Aku jadi mau tahu dosa dan rokok ya tapi itu swargo dia swargo. Yang kan tuh ya semuanya berkenan swargo jadi. Misalnya juga dia mati kok tak kau nomor rokok itu Rokok riyen tak boten. Ya kita iya tapi swarga. <laughs> Tapi dijatuh. Ya kita iya tapi apa? Swarga. Pokoknya Pak Basirku di makfirati wa ajarin atas Basir mongko berbunga. Di kalau suwon nanti dengan panjenengan sanat ngaji ke kuto. Di Quran itu sekali lapan doriri. Kira usah lebih teror-teror yang berlebih. Kalau yang ada Quran ya bagus. Walillah fa'bud wa kum inasyakir. Nah, nyembah Allah ya jadi sing syukur. Lah syukur itu saat Anda khawatir syukur. Ini rasa khawatir. Nah, soal dungu dungu wae. Kulo wedi gusti suruh khotimah. Ya tapi rasa jiwa itu yang mengganggu apa? Syukur. Pak, itu penting Ini kata tiang-tiang soleh tapi tersiksa. Mungkin masih ada yang juga duduk orang-orang tersiksa. Pokoknya istighfar itu apa? Kalau kena wong mati ya. Ojo geman gawe ajaran kok nyaman wong mati. Mengenai ya. kul fadillah wa fi rahmatih wa fi dzalika falyaqrabu. Nah, kita dadi wong apik anggere eling fadhile Allah, eling rahmati Allah wa fi dzalika falyaqrabu. Maka kamu harus happy, harus tenang. Dua khairum mimma yasma'un yang kita dapatkan lebih baik ketimbang mereka. Ini ajaran Mana yang di Nabi, Inna mirfiari umati kaum manjat hakuna jahram min saati rahmatillah. Termasuk umatku pilihan, umatku yang sering guyu, kok saking delok jembari rahmatillah. Kalau kebetulan milih milih hati-hati dengan rumah. Pokoknya sangat kurang untuk semua. Keluar apa lah pasti. Mereka memang punya kepentingan saja. Inna min khiyari umati. Saat tahun itu setengah umat umatku sing Aku kauman ku kaum. Kauman ana kaum ya katuna kang padha guyu sapa kaum jahron lan Mergo minta ati rahmatillah mergo saking yakine dibari rahmatin Allah. Ora krana arogan, ora krana mlete, mergo saking yakin dibari rahmatin. Lah sampeyan ana rasane dadi ulama, mulane ana ulama. Iku ora urusan sombong, iki urusan kepastian hukum. Misalnya ngeten, kula mangan sak piring. Kula nak mangan sak piring, syukur kula kepengen aku di kula kok perjuman sak piring. Ya wong sak dunya mangan kabeh ora butuh tontonan beras. Mungkin ribuan ton. uangnya itu gagal bawa uang Arab wong Pakistan. Kulo kok keduman. Ini ya kan syukur. Saya kan ulama, jadi kemarin tak kirim syukur mergo tak kirim. Jadi syukur ya level, enggak. Nah syukur kulo, yang sak dunia mangan kabeh kulo kok kedu. Jadi ya tak ada logika. Uang sak dunia mangan kabeh, kowe itu ide kedu. Tak pikirin Musa dunia jumlah satu hari berapa ton yang harus disediakan Tuhan. Miliaran ton ya. Untuk kebutuhan makan satu. Akhirnya tambah awal akbar. Jadi pengiran itu juga. Tak dunia makan kabel mencari beras. Kudunya Arab buta aku rasa di rumah. Mengaku lemah. Jadi ulama itu nak makan. Tingkat syukurnya gak ulama. ya itu makannya mungkin bodoh. Karena ulama kalau kan mangan. Sambil berhati sih. Cocok. Wow. <laughs> pikirane lho oh, gratis kok sampeyan Dari itu kalau sing kayak malam turun, wes Kalau ulama itu transaksinya beda. Ya itu spontan, dia memang punya tanah, ya cara pandang begitu. Mana ketika nih kanjeng Nabi orang buat pikir, simbo pangan itu apa? Umpama pangeran kersano nih. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka napa? Allah yufi'u Tuwi Amman dari ladzi wasallu lakum yasurukum min dunub. Ya apa kok itu mana? Misalnya ujuk-ujuk Allah mutus rezeki kan dia Ya aku kok selamat. Iso wae diujuk Indonesia perang yang Mesir koyo Syria ra bunuh-bunuhan. Amman hadzal ladzi wasallu lakum kum min dunub. Misalnya hidup kan mengenai sumur Kul aroaikum in asbaha ma'ukum qawran wa may ya'tikum bima'in. Banyu tidak ada itu hilang. Banyu kan misteri Tuhan. Air itu bisa diresap di sana. Banyu yang bosok ngoreng tanah mesti meresap. Tapi Allah ngatur sistem di mana kedalaman tertentu banyu tidak meresap meneh. Rupa-rupanya ini itu. Iya, banyu di tanah kok. Orang merok. Tapi potensi tanah di Dewi Pengeran tetap bisa meresapkan air. Makanya Pangeran namanya neror wa'ikul aro'aitum in asbah ama'ukum Kongkong. Sama iya di kumbi ima. Ini kok potensi banyu untuk digawe iso hilang. Gone ra ben wong betapa ngatur banyu di muka air itu susah. Setiap pulau ngombe mikir mau, Tiap mangan mikir mau. Mana kan boten. Perkojo kosong ngombe sopan nang Bilang iya, ngombe soker, bareng nganggo angor turu. Wis diparingi urip pira-pira, ora ono pengiran jer. Permangan begeren Ngomentari itu ya kok masalahnya itu. Yo kok dulu, urus kok. Saking sembare rahmate. Paham. Ora ora karo. Kami dari dulu suwon transaksi singkat di ya Allah nu lakoni mulai saiki. Suwarga neraka iku sumpe. Tapi singkat saiki itu muamalah be Allah Subhanahu wa taala. Mengenai nak sholat dijiwai ya Allah Akbar, kabiro walhamdulillahi subhanallah bukrotam ini wajah tu wajah lilladhi fatawat samawati wal ardo hanifam wa ma'ana minal jadi rasa bakat warga neraka gusti zaman wau itu mijenengan moho suci. Mengke sore jenengan moho tak niki sing langit bumi jenengan jenengan jenengan. Mending kula niku sendiri mirip nonton. Kabeh sing Inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil Kulo sholat, kulo haji, kulo ibadah dikagungane ora kok sholat bagane kulo Gusti bayar swarga ora ana takdire, Pak. Sing ana ya inna sholati wa nusuki wa mahya ya wa mamati lillahi rabbil Saya ajaran saya ini wana, mau dinro, kok macam-macam, kerepotan begitu ngira. Quran sing ake wa mbek wataku. Ate orang sufi itu protes. Ayat nak dengan fataku itu jumlahnya ada imbang. Tetap banyak wataku ini. Karena tinggiin rokok warga om. Nah, kayak uang sing ya fataku nak, Ayat nak mau biro. Wong aku sing hafal Quran ae jumlahe rong golek kang ilang kowe sing hafal kok terus. Lah mergo apa ibu to? Lah ya perkara <laughs> Jebule jebule apa wajah malah roh. Ya apalagi kurto ya sisi mu akhirnya nakalnya kata takun nakto kan. Padahal kita dengan apal Quran coba ayat patakuni berapa aku itu berapa jumlah? nggak sudah gitu kan. Patakuni ya ulil malah malah lebih keren. Patakuni ya ulil asal nak kowe jumpet berakal ibu sini ku aku. Ya karuan to. Merokok itu makro. Peduli, jadi merokok dari tidak rokok tinggal mulai yang ulil albab. Akhirnya tenang di begini ya, Quran, kata pun mau tuan itu, mau ngaku jujur. Jadi sebanyak-banyak ayat fatakun, kunar, usia ayat akhir ayat fatakuwa, watakuni, wataku robbakum, ya, wataku robbakum maksau, ya, wataku iya, ya ulil, Fatakun, fatakun, wa atiun, agar ini wah anunin, non kan, mutakalim, bagi kan, gitu. sing. Ya itu nanti berarti fatakuni, wa ati. Pun ya, pun ya tak korup, di lelatul kodar. Masa pasar pasar bentuk, ke level, mengkontrol malah malah ngelama. Niat dulu, tapi malah lama ya, biasa. Bahwa umain agak aku ngarim, begitu apa pakuan. Nah, jadi nanti mau gusti jenengan senangnya buruk. Lamborghini jenengan nggih nyepuro. Nggih jenengan sepuro mawon kok repot. <laughs> orang usah ngadalo istighfar, orang usah ngadalo ngamal, pokoke jenengan hobi nyepur. Lambe sepuro mawon, mbok gini jeneng. Jadi tapi nak ngerayu pinter. Allahumma inna ka'afuun karim. kan zat sing gampang nyepuro. Yo ya tuh hibul apa dia seneng. Ngelampai ya mawon terus dikoreng. Ya sudah gitu mau dulu kan gampang gampang kan aduh ben, dulu gampang aku repot yang nah, kalau mau tapi nih, tapi ngomong dua lah. Orang orang mau mari tapi tapi tapi dia semua orang kaji. Wah, seneng ada nambah nambah kado, nambah nambah nambah apa? Muanane nabi orang tapi nih kok. Kiai kalau pulau malah jaga puraan lucu, orang kono nambah kado luwe uraan dong. Malah cara ancaman nabi mangkola, sama mangkat jaga aliyah mutaamidan, paling ada maka jago minang. Sing gorono hadis ku mergo neraka. Padahal Nabi ra tapi Nabi boten muni apa? Tapi tapi ana be Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu. Mantap kok. Wah, Sama rasa mantap berarti rapi sepuluh. Terus mantap. Orang anak itu joni, tapi tapi karek caranya nyokone nyokone. Kalau merasa sama tenang, ya. kalau udah mulai jadi nanti saat ini buat nanti kaca ya, ya, kita Tapi udah kalau dia kecil, mau dia kira memang. Kalau yang pulang nanti saat kita mau dulu lagi ambil yang buat nanti gimana? Kalau nyai udah terkenal lah pan, tapi kalau dia kecil itu itu kayak yang sopan kesuan lo, kesel gue kalau sopan. Sebenarnya masyarakat penegak pulau di pancet. Jadi kan rasa pan kita itu seneng kalau ke atas, cangkem mau, makammu begitu. Jangan nyaci, yo miso, yo ya apa, kita ya laku. <laughs> Ya matangku beda, karena itu terlalu pengeran. Kalau itu bagian teori sosial, makhluk. Kata kasari sirip tok. Lu <laughs> mempertimbangkan makhluk berarti sirik kan? Cara tak tahu sirik kopi, nama sirik kopi ya cara tak tahu. Cara aku ya sirik jali, bukan ruang gitu. Tapi makhluk. tapi utak apa? Kembali nabi nak hubungan ke pengeran udah nah, lagi naka wong karim tuh itu apa apa aku. Dari falfirri ke innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dosa kula kata, kathah dijenengan sepuro, mereka sing nyepuro saged namun jenengan. Ora ana keterangannya jenengan sepuro mesti istighfar pulau pun bener ngamal pulau pun kata sirik ya nama. Mereka Mergo lo ngak. Ah, Mengarwan ajarane Nabi jenengan sepuro mereka jenengan sepuro. Merokok, jumlah sepuluh, aku istighfar kuat, ngomong wisarat, ngomong madu gegat, ngomong suci, aku pulang ngomong nafik, merokok, malah nggak ada lo amal. Nanti uraan mau kasih keluar dan selamat paham. Ya? Tapi uraan yang faktor mahasiswa yang berapa sepanaru. Kalau Abdul Qasim Al Junaidi mulai dari ketika mulai dari mojo, ya mana suruh mustaqilina ila rahmani wa. Benci nyawa mau kakak dikirim menuju Allah. Dari aku kau kan dalam rombongan itu terjelarani itu dikirim-kirim. Aku mau uang itu dikirim-kirim menuju apa? Padahal itu al takin Dari mulut itu sombong ya Abdul Qasim. Kamu mau uang kok nanti dikirim menuju pangeran diadu ya pangeran aku nawar pangeran jadi kok gak dikirim jadi jadi dia itu orang uang dikirim tak berarti diatur nanti dekatkan ke Tuhan aku pun mau mel rombongan Ya, Nemen nih wong iku, wong kok isi perlu dikirim ya pengiran. Ini berapa sampai pengen? Jadi mau jadi namu tapi nabi jannah di wanahar di makasi sifin ainda malikin. Wong nggak takwa tenan gue sejajar pengiran. Men pas yang masar, wong tok langsung sejajar pengiran. Jadi mau ke orang di audit dulu. Jadi aku misalnya orang Mustafa, paru kan jadi geret-geret. Waduh. <laughs> Ya aku ya pengiran. Aku tawar pengiran. Kalau jenawah, dari Abdul Qasim Masjid, saking manjanya berpengiran. Dan itu mungkin, memang orang-orang sebesar beliau itu mau. Nah, innal mutafi nabi jannatin wa nahari maqam mak maq'adi sidqin ing dalam pelungguan sing jujur, sing nyata. Inda malikim mutadi. Ning gole siji raja yang kuwasa, maksudnya inda bohi. Di maqame wa innal ladina inda rabbika, maqame wa inda Ya, cinta kan terus digiring, wis kok. Digiring nggak tengah? kemudian udah mau jajar. Apa dibuat? Apa? Digiring semua ini Lagu yang main asyurul mutakin itu men. Sementara kalau namun cerita, iya supaya kita yang Allah tanpa gangguan setan masalah was, Kalau singkat pegang ya fatwa pulau Kalau bahkan saya figurah, fatwa biasa. Kan. Suatu saat Nabi Dawud itu tanya, ya Allah, apa yang memudahkan saya dekat jenengan? Ya Allah, Habib ni ilah ibadi. Jadikan saya dicintai oleh hamba-hamba. Terus Nabi Dawud tanya, Hati Pak Uhab dibuka ini. Bagaimana saya cara mencintakan engkau kepada mereka? Jawab Allah, Ukur ni bilhasanil hasanil jamil. Ya kalau nyifati saya itu yang indah-indah lah, nggak repot-repot. Usur <laughs> nih bil hasanil Ya mau nyifati aku sih gampang-gampang, sih indah-indah. Mereka uang-uang itu apa apa awam, senengnya sih indah. Contoh saya gampang gitu gini. Ya misalnya contoh, misalnya kata Rukin mulai cilik, marah, nanti tua, marah. Pengadik kapan akhirnya rokok, kayak rokok. Terus kita pulau. Gus pulau tenggunya marah, ternyata udah duit. Nikmatin ini. Saya ini nikmatin diwalik, kalau ini musibah. Misalnya kita urip numpang wong ning Jakarta. Orang orang sana numpang, gue kebelet ngising ning Jakarta. Soalnya wong itu tumpangan oleh ngising gak bayar, oleh matur wong gak bayar. Dan bertahun-tahun ngising gak tahu. Kemudian wong yang tahu gagal ginjal orang sana itu. Ginjal normal wis daerah karuan, bareng gagal ginjal. Dicuci darah. Masya Allah, ini masih ginjal ginjal. Ini ngalung itu gue mesin penyusin orang. Terus nak gak ono kabeh dari Imam Ghazali kita warai carane dari ulama mana? Dari Imam Ghazali kalau mau datang kita alar Arba'in. Imam Ghazali gak ada kitab namun Al Arba'in fil Aqaid. Al Arba'in Kita Aqaid. Kitabnya namanya Rabbin sekitar 100 halaman. Itu inti sarinya Ihya. Sarinya ikhya tapi dikarang beliau oleh Imam Ghazali. Menurut ini sadar, katang sudah uang meriang, jadi di ringkas itu alar arbain Kue nak kepengen nikmat temu Israel itu mikir, nanti nikmat bucu, pekat anak-anak, hilang, wong, nio-nio. Kue mau kuburan, terus tiga tuh. Oke, tak warai darah dari Manggulali, sebenarnya dari dulu. Hei mayat-mayat, engkau sangat berkeinginan kan hidup satu jam lagi untuk toh. Wong sing mati kado kepengen dikasih kesempatan hidup satu jam makin lapar oh la ilaha il. Berarti betapa pentingnya sedang hidup. Akhirnya gue sadar ya Allah ternyata hidup ini luar biasa. Mereka wong mati mulai Nabi Adam mati saya berharap untuk hidup lagi. Lah aku era berharap memang masih hidup. Alhamdulillah Gusti. Wong-wong ngarep ora kasih kula pun kan. Akhirnya terus mulai. Gue ora kongkon di duit ngono umat satu tenah moro kuburan. saya <laughs> penting itu sadar nak gue ku yo nek. Mas, mulai kuburan, mulai kuburan. Ya sementing aja kok nang ngomong RSC, Pak. <laughs> Tapi sementing solusi supaya syukur. Lho sing penting sing larang kan syukur. Ora nak syukur ngakoni balillah fa'bud wa kum minas Pokoknya eling-eling, pokoknya kate ngaji kula wis tok syukur. Bona ngaji kula syukur. Kau nggak suka dengan nanti keluwi, kau perkara santri nakal, anak kalau kau nggak jelas sisi positif. Kalau nanti disuani kiai, kus, duwe itu, kus, kuyai wakil wong asal itu dia akan gak rekan kiai. Itu apa gak rekan kiai? Biasa. Ya wong asal rasa lagi kiai, biasa. Soalnya wong asal tanda ini, gak menjadi. Orang-orang kalau kini rasa nanti nanti nanti kok sakit? Zaman Nabi Sugeng mau munafik ya. Jadi dia nggak nabi gak sukses. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah iya, nah ukuran gak sukses itu mau bener kafir berarti nabi rasa sukses. Zaman Nabi mau munafik ya, kayak orang kafir. Asuhan ah, ya kafir. Jadi pikiran tua salah, yuk punya salah. Masih masih ada di tengah era tenang dia, ya. iya, ilmu akeh waras tau ya, bener tau. Tapi semangat terdakwa ini kalau ilmu ini, yang ini kita oke blok, yang ini kita Gemang-gemang, wong masih siap, kok mergani kiai. Macam kiai lah perlu dirgani, acaranya pangeran, mergani apa orang mergani kiai. Orang orang pak aku kiai, ini mana pak aku wong. Semuanya aneh. Istighfar. Yo, semua ini orang istighfar. Terus lewat. Kadu bisa, mau kita ya, bisa. Sing itu aku saku, aku raiso. Kita ini kadang terjebak oleh teori modern. Ada metodologi dakwah, metode Nara aku dari metode ini sing. Nah, berarti zaman Nabi ono munafik metode Nabi malah curah juran Tauhid temu rusak. Kalau sini urung mesti kabeh, soalnya sing nakal benar sang kepala itu benar. Sing apik tetap pakai sing nakal itu Ini opsi. Biasa. Yang penting kalau bukan dani gue dari gue yuk Dari Tenawawi nama dani di sana. Tahu sih itu, fantasi indah fasid, kalau mau dalam tafsir Nawawi, Fazakir inam atin dikra wujud takfir marotan wajib dan jelas din amin. Jadi wajib ngiling ke masyarakat mesti santok jelas din amin. Yang tidak terbuka, lapat terbuka. Tahu itu wajib dengan hitung-hitungan inna fatin dikra. Paham ya? Jadi fazakir inna fatin dikra. Ngiling no kira-kira man. kira-kira orang ya mari umat. Tapi nak pertama nanti wajib bertakwa ya mau pertama ya sing wajib wajib ngiling no. Sing manfaat orang diiling. Tapi tak usah itu nganggo itu misalnya min nafaatin Terus yang nawawi salah, orang sama mungkar mungkar wajib salah terus seru. Tapi misalnya ini gremeng terus, gak naik mungkar gremeng. Naik mungkar itu gremeng bejo. Nah gremeng itu tentang kodok, saya tak ilmu kan tanda lima. ini ini kalau namun tinggal sampai wong ngantor jadi wong Islam mahabai jenengan diganggu oleh waswasi setan. Iya iman tunggal waladina amanu cukup nah, iman tenang ya nyaman oh. Wae salu nak tetap kok Kepa kau kaya apa taku nono apa jikal yang mati amat ing dalam dina kiamat. Gunung-gunung Mekah sing tandus itu kan Itu katanya gunung Mekah di ya, gunung Medina sing atas. Nah gunung Merapi karuan nak jebrol karuan jadi abu jelas. Gunung Mekah kan wah aku ya, Nah gunung Merapi jebrol jadi abu kan bukan aneh. Jadi gunung apa? Gunung kok apa sing ngono itu kan dadi nopo kan Nabi. Fakul mongko ngucap sira lagu maring ngomong kafir Mekah yang sifuha rabbi nasfa yang sifuha bakal menghancurkan Hai jikal sokorok di pengeran itu Lakukan lantung hancuran tenan. Di ayu fat kita gambaran yang menghancurkan sokorok haring jikal Ar-Romali koyor dini debu asa ini kang mengalir. Summa yuti roha atau summa yutoyi roha Nah bahwa jauh yuti roha di atau orang ayu toyi roha di samping samping sami tadi ya. Mongkonuli maburno sopa Allah ha'in. Jikal biryati kelawan angin. Saya jaru kamu meninggal sopo wa ta'ala yang arah. Nausi gunung dihancurkan, di bumi ditinggal anak kali rupa tanah sing datar sing luas. Mumbasiton kang kagilat, sok-sokan kang roto, sawian kising kang roto. Latarona ningali siro yang dalam arat iwajan ing dalam medut. Intifad dan diksi dalam medut, wala amtan orang ora ningali siro ing dalam sing menanjak, intifaan diksi dalam menanjak. Jadi surga nabi kiamat itu pahamane bumi roto kafir jadi padang pasir kafir. Yauma idzin ing dalam dinane iku eh, ya Allah idzin sifat ing dalam dinane den hancurkan atau dinatakan wajib al Ya takdiruna padha anut sapa anak ya nabi dikete manusa badal kiam bisa uti jumeneng lan kuburi nang kuburan. Anut ada ya ing wong sing umumno. Ilal maktari maring ora-ora maksad bisa iki lan suarane gaib. Nah, ini sing Aku kasih mati ini jika melon sekarang mau dikirim di Nurgo tawar, you ya, know. Wah, payah. Aku seneng dengan sufi. Melokok-melokok tapi juga ya di dalil. Ternyata memang ada kelas begitu itu ada. Tadi nama Innal Mustafi Nabi Janatiu Wanahar Fiman Adi nama Sitkin Ainda Malikim Mustafi. Yang lebih jajar, jadi rasa gigi. Bahwa ada ini Israfil Israfil. Ya puluh dawa sapa Israfil halumu ila arabi rahman. Halu memerintah sirah kabe ila ardi rohman maring audisi pengiran sing moro rohman Kisah lo kisah. Lalu wajah kang ora ana bali lalu wajib lagu kete panggilan ela ibrahim krana anu dewa ngake. Ela biru nanti kita orang poso sapa ngake ala tapi ing ora anu sapa ngake. Artinya pas orang panggilan rana ana sing iso bali lho. Ah kan lipsik ora iso tetep ketekel lho ora iso bali lo Gelem ra gelem yo ka. Kecuali walau aku kosim mau kamelo, terus yang mau nol, kamel. Waktu saat. Wajan nambah cerita orang sufi juga itu buatan tentang pangeran. Pulau bangga dengan sufi. Pulau seneng carane nyifati pangeran. Pulau mau tentang kitab kitab sufi walau dia tentang bapak aulia. Tapi ada ya tak ibu mengkar nakir marok juga. Jadi nomor alif tak ibu mengkar nakir marok juga. Gusti ini ukaulan ini jadi cinta jenengnya aku pulau, jenengan pulau senengi mulai pulau cilik nganti tua, buat nasi pulau keberbeda jenengan, malah jenengan dianggap aneh nganti takon. <laughs> Marah juga pengiranan sopo, <laughs> makhluk sih tentu kusti ada enak. <laughs> Wong pulau seneng jenengan mulai alus sing tak sebut malah ini cek takon nopo. Pengiran marah juga takon udah tinggal pernah pisah. Dari pangeran takon, karena saya ngomong nopo takon. Kan terkenal. Jadi saya ya aneh kan jenengan ini orang kula mulai alis ya, sampai tua ini mbek Karena akan jenengan mati asing di takok. Ya, tapi ngomong Robi asing ngomong itu tuh eh, ini. tapi itu mungkin ya, dia wae. iman hakul iman. Kulo gue terus kultus be wali di boten. Kulo orang rasional. Kulo orang rasional. Kadang uang tako itu kita piye, memang ada kitabnya, tapi saya punya orang kasih. Piye nate Quran. Sengaja untuk Quran tidak menyebut personal, gitu, bukan menyebut apa? Personal. Mungkin kalau kita itu salah kan karena menyebut personal, misalnya Wali Abdul Qasim atau Rofian apa? Adelia. Iya. Tapi Quran kan menyebut bilah bin Amin rupanya Allah inna aulia Allah ila kaubun alaihi malalu ya. Nah jenenge wali mesti ra wedi. Andai kan wali-wali ngalami wedi mungkar nakir berarti ngalami wedi Padahal nasi Quran nak jenenge wali kan gak ngalami. Paham ya? Mulanya saya percaya dengan cerita wali-wali itu karena iya wae nasi Quran nak wali kok gak ngalami wet. mau ngomong ngadepi muka nangke terus wali ini berjuang mau kejar tarinya mungkar nangke ru langit sampai nopo? Bumi terus mati buku acur sak. walau. Wah, curhat ro ya. Lo nak ngono kan berarti ono kau pun kan? ono wet. Padahal dewi Allah, ala inna awliya Allah kau pun alaihim wa Alladzina amanu wa kanu yattaqun anane lahumul bisra, anane muksen. Seneng yo guyon niku. Yo bener bi ah. Niki sing tentu Gusti kawula jenenge aneh. Jenengan ayu pirsa tak urip-urip kula niku ape jenengan kula ora tau terpisah dari Niki malah kaya kaya jenengan wong asing nanti ditakokno sing entem. Niku aneh terus ya. Nah iki bukan asal kok kok ngono maksudnya piye. Bingung lah mau kata Gusti maksudnya tidak berubah. Waktu takoknya kan. Akhirnya malah lucu. Jadi ini malah apa? Ini lagu mul. Busro. Anaknya mau sen. Terus Imam rumah, marem. kau kabunjut. Kanjani ini ketemu Rasulullah. Rasulullah santai-santai. Abu Bakar Umar. Nabi ditakoi wali-wali. Ya Rasulullah kok semriki. Yang murid aku tukar. Ini gue nih daerah Uzbekistan. Daerah Tasken. Samarkandi. Nabi mestinya ada Medina. Ini gue tentu putih sama aja. Nabi jawab, di golongan dari Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, dari Sayyidul. Dan misalnya dari, tenang, kamu udah tenang. Mula aku enak gaya, apa mati, soalnya dengan ini kan gaya. Apa oh, aku mati, cuma aku mau mencari. Mula bareng sana dunia bisa nuduk, tetap mati. Mati gak tercebut. <laughs> Semua mati yang udah. Dengan ini Rasul Rasulullah sing di Afrika Kudu dengar. mau jadi ya. sore-sore wis cukup kapan. Apa ya di ini tiga karena di itu cukup kapan. Ya di lemari, kaki di kandang Aku dapat kapan yang gini. Gini, ya kira-kira nyongkok. Kapan pun di kayak nanti aku gitu di bangun itu tidak tinggi kerajaan yang jenengan datang kampung itu kan penak orang tua orang pangeran tuh kapal. Lah sing lucu kancane Imam Ghazali sing wali-wali. Dulu kan nggak ada telepon, sudah ada yang nyolati aja itu terlambat. Padahal perjalanan dua hari, satu hari. Karena sebelumnya dikabari. Oh, aku mati. Jadi perjalanan dua hari itu tekanan harus terlambat. Karena masih takut. Kok buatan terlambat? hari yo ya, kerja. Nah kok ngerti aku kerja ya, di kandang. Jadi dikai undangan cewek. Lucu. Mau rawa mati aku kan selonan selonan berbuat. Nak mati sing kerja gitu. Kalau Dan buatan panjang mungkin ya. Awal ku Saya tuh masih ingat, ini bukannya kultus. Bapak saya itu wafat terjebak tanggal sembilan. Bapak itu tiap tahun itu nilai saya di Tapi pas nilai saya di Jogja Ula itu bawa serban-serban biru itu nilai bapak. Dulu katanya milik duit duit saya. Jadi kan senang. Tapi bapak yuk buyut, mah bapak senang itu. yang mulai dunia, ini bapak. Ini serban dulu ya. Ya saya pasti itu perasaan saya itu bapak mau apa. Tapi ya sama tetap buyan, enggak kelihatan mau meninggal. Tapi rasa saya itu bapak mau meninggal. Jadi ya, mamitkan saya ketika mati lahir Recep Bapak Makanya ketika apa itu wasiat beliau saya menggantikan beliau itu tidak ada konflik karena ya Bapak menggantikan itu terspesialis. Bahkan kalau menghidup orang waktu di tanam, waktu di rumah ini, cek itu Bapak waktu pun ya. Itu kan paham begini, itu orang waktu. Jadi, jadi tertib sekali. Di kulon ya, Bapak, kamu dari ya. Ibadah mati kaget mas, ini tidak. Ya pun pun pun ngerti ya, tentang itu semua. Bilalah pas minggu pulau seminggu lagi ke Malaysia, pulau ulang awal apa kerja? pulau pilih, pulau tunggu ini nggak sesuatu. Ketika putus ya, dia cek gue. Mau ngapain mati gue ditekan dokter. Gue mati gue ya. ditekan dokter. Aku juga no Quran, gue masih ingat ambilkan Quran. Dulu itu mau hataman, sehingga udah di mau hataman. Ketika putus. Jadi tertib. Wong mati semua bunga wadah waduh. Gak berkelas. Mati tanpa selera. buatin pulau terus, nggak pulau terus nubdan tiap mati nih umum ini wate, pulau terus nubdan. Cuma pulau ngiling panjenengan. Sebetulnya mati-mati yang tertib itu banyak. Karena Allah itu kuasa. Alimul wiki fala yukti wala wiki fala yukti wala wiki ahada illa manir tazumir. Terus patah. Kalau ngusahnya mereka. Semasuk Imam Ghazali. Mosok pesen yang ternyata ya. Ini sarai isian. Abi ini jenis masjid. Tunggu aku nak mati. Pertama itu aku bisa. Bariku doleh, aku disolati sih ngenteni tamu sing wargae ini, ini ini ini ini terbane ini ini boleh wis cita. kumpul tapi sing ya sesuai kriteria lu ya Orang yang dimaksud orang mulia itu datang. Lalu dia urung dipakai imamnya, sekolah kok marah langsung imam. Pede Jadi wali-wali pede tentang ya, imamnya. Barang imami kalau udah di, sesuai pesannya kakak mulai. Jadi nak mati gue gak ya? pak. panjang-panjang, panjang-panjang gak terlalu, gak terlalu. semua diajak terus, uang bingung. Pak, Terus kalau gue lagi bulan tiap tahun ini ngendikan pulau dan proyong. Kalau di Jogja itu kan pasti itu sudah 10 tahun. Ya, kalau banyak yang dia ya tertib lah. Artinya ya nggak nggak ada masalah. Ya, Lo yakin tuh. Jadi kalau terbang kan gitu. anu nanti ada sekali. tak mati. Nanti kalau kita umroh kamu kalau tinggi pas pulau Ramadan. Jadi kalau nanti kalau masih nanti tangguh sekarang kalau sampai nanti kalau kau izin, kalau ya. <laughs> iya, kadung rapat terus lah, kalau gitu. Padahal terbalik bapak itu diburu orang banyak karena wah. Wah bapak belum itu. Ya biar ulurnya terkenalnya di wali. Kalau natap ibu terkenal ulama, aku bapak terkenal wali. Jadi kalau tertarik yang terkenal wali-wali orang ya untuk keramat terus dia untuk tertarik ulama. Tapi kalau bapak lagi kecenderungannya ulama, ya beliau senang ilmu, senang. Jadi prospek terkenal wali, ya, prospek prospek kan. Ya, Zaman akhir masalah zaman apa? Masalah jadi keliru, jadi itu wali salah kejadian. Nah ulama mesti wali, nah wali mesti ulama. Wafir dari Imam Syafi'i aku ya Nah ulama, ini mesti wali. Tapi nah wali orang mesti. Tapi ulama tenang dulu, rasa yang mesti mau ngaji makaji fikih aja, nono-nono, nanti itu ya uang ngaji, nono-nono, buat apa? tenang ulama. Nah orang cukup, kalau jawab hukum, nah kita kita pilih kan. Kulo ini merasa anak tenang. Nah ulama mesti wali. Kulo merasa anak ngene, Sama aja kita pikir. Ono wong dikasihno wong misalnya biayanya nganti entek saya juta. Barang ning Mekah ketemu wali di dongakno jadi gaji mabrur. Wes duwe duwe ono wali misalnya Nabi Khidir darani misalnya kasine Tetap yang nggak bisa dihilangkan tuh peran ulama. Yang nggak bisa dihilangkan pasti peran ulama. Tetap bersyarat tawafe tinggi mulai kau hajar aswa lantara di kudu suci nganggo pakaian ikhlas disebut rasi disebut ulama tetap kacau sekali itu dilanggar tetap kaki ini orang jadi orang gunane kan jadi turunannya wali lah yuk ya bergantung kue praktek no gak ambil ilmu nih belum nggak kalau ini malik, misalnya kowe di rumah wali, mengko kajimu mabru, dua bisa masalah, mesti nyamuk. Tetap bergantung sakorane kaji, me ilmune ulama. Ada toko aku tuh, kau tertarik, kau kacer, Posisi kacer, ujung ning sisi kiri, terus yang gitu. Atau pengen kesunatan, ya tinggal orang terlari, melayu, sing papat orang, pokoknya orang tahu diundi deh, orang dari kambian, ada yang. Mau diurian sahabat, ya lucu-lucu. Jadi di Nabi itu diduga penyakit mau merantau. Akhirnya Nabi Dawud itu apa? kok nak tawaf ngetok no kuatem, jalgan ngetok no kuatem. Akhirnya Nabi keliru malam, berojol ngan. Demi ngetok no kuat. Mulanya kesunatan yang dakok namanya, pasian ikhram, imbu ini namanya, cara beri pun tidak Tidak ya pengetok no. Mulanya pasian ikhram kalau blogger, oke. Pengetok no macul nih, Pak, mungkin. Apa, macul, ini orang kalau Mergo ben wong kafir gak ngene wong Islam lem. Barang kanjeng Nabi wis wafat, sahabat hidup Apa mambek melayu cek kesunatan wong iki wis ora ngengkei wong ka. Kan gak ada kepentingan menjungkir balikan keyakinan wong kafir wong Islam lem. Akhirnya dari sini Omar pidato, paman kana kepengen tetap melayu ya monggo, sing kepengen lagu biasa ya monggo. Cuma sedang, lah kamu sendiri gimana? wong iki sunah sing tau dilakoni nabi ya ora bakal tak tinggal. akhirnya akhirnya sahabat, Uno ya ora bakal ninggal. Lah akhirnya tidak bisa itu. Jadi sampean yo lucu. Hukum kok dibatas ya ana rumuse bari ora tidur. Lucu, kok eh. ngono. Ya, Mulane Ibnu Umar cara Ibnu Umar menangis sing aran takrib kali ngarep kok dewamo. Ana witir sunat bareng mau Ibnu Umar itu putrane Sayyidina Umar, jadi junior. Pas perang Khaybar umure, pas perang Badar umure 14 tahun. Nah, ben ngalim tak yo ya, niru aku. Umure wis loro. Perang Badar umure pinten? Perang Uhud umure mun 15 tahun. Benar. Mun apa? no. perang Uhud 15 tahun. Pas Nabi wafat itu Ibnu Umar paling kisarannya 19 ya tahun, 18 tahun. Ibnu Abbas 14 tahun. Pas kan ini apa? Artinya setelah sahabat senior-senior wafat, satu sisi Umar Abu Bakar. Karena Abu Bakar dan Nabi kan hanya terpaut 4 tahun, 6 tahun. Jadi pas Nabi wafat kan sudah disusul. Nabi wafat 2 tahun kemudian, Abu Bakar wafat. 12 tahun kemudian Umar wafat. 3 tahun, 4 tahun, Sidina Utsman wafat. Setelah itu Sidina Ali. Sahabat junior itu menangis tapi Menangis apa? Tapi ini berpikir ya. Jadi pinter, tapi ini pinter-pinter. Sholat duhur, tinggi berdoa ain. Paham ya? Nah, kejurungnya duhur, ya kok belia ya duhur. Makanya kejurungnya itu bahasa Arabnya kok belia. Ya, paham? Nah, berduhur, ya bahasa Arabnya. Jadi rata kalau teman-teman, ya makanya kejurungnya duhur, ya. Tapi nah, ayo fanatik, kudu menikah. Belakang kan kejurungnya, kok. Nah, Kita rusong, iya tetap sah. Paham ya? Itu kalau ada wong NU garap. Cara niat dulu dia. Kita kok tidak biasa niat. Niat ada di hati. Mau apa sih niat? Terus jatuh dalam hati. Ya, itu kan aku semua Walhasil, wah enak. Diri juga ya kau dia. Diri juga ya kau dia. Dan aku disebut iki sunat, iki wajib, iki fardu kifayah, misalnya kata jamaah fardu kifayah. Jamaah yang wajib namun yang sholat apa? Nah nak witir piye? Sunat. Napa? Waktu diburu Ibnu Umar. Ini teorinya tapi ini loh, teorinya apa? Takok Ibnu Umar. Ya Pak, ya Abu Abdurrahman. Halil witru sunnatun am wajibun. Witir sunat apa wajib? Ibnu Umar ngomong sahabat ini masih junior atau? Ya altar Rasulullah wa altar muslim. Pokoknya taruh Rasulullah itu masih witir. Wong Islam zaman Nabi yuk witir kan. Ya Aba Abdurrahman, sa'al tubahal huwa sunnatun ambajibun. Niku sunnah apa wajib? Autara Rasulullah, wa autara Rasulullah. Mulai Nabi itu yuntir, sohabat-sohabat ya. Ya, no, penting jelas masih wajib nopo sunnah. Itu kan mau Ya Ahmad, ya orang bintu, wong kumpul. Wong perilaku Nabi kok dibakar sunat kawan agar nabi lakon itu yang penting lakukan-lakukan sunat-sunatan ra wajib-wajiban. Itu pentingnya sahabat. Jadi sahabat dulu menghindari istilah-istilah yang tidak mendesak. Saya itu buat, haram wajib makro dilakukan, Saya itu uang pecundang kasih. Pemenang uang pidato pidato saya naik di orang ngomong kalau ini kalau ini hukum keberkahan sunnah rasul. Sang sunnah rasul rapi pertama untuk rondo paham. Enak oleh sunnah rasul masalah kali besok. Nah oleh sunnah rasul persis rapi pertama untuk rondo. Rondo. Mulai balik bar tak celok. Sunnah rasul nopo lah mas. Ini kudu kafir sunnah rasul. Ya, tapi tidak boleh nabi rondo. Waduh. Umur rasa suci itu biasa. Tapi gue enak. Mereka nak terlalu sakral yang mulai sunnah rasul, di sunnah rasul durasi. Ya, ya, nabi nabi pertama Jadi di sunnah rasul maksudnya nabi itu kan, orang randan ya kan. Gue rasa kan? berlebihan ngono, soalnya kabel ini gue aku tulis kasur, wah tahun nulis. Nabi sendiri nak ngerti kamu terlalu berlebihan. Ya masalah sabar, manis satu amin kumul kata, kalau ada jawab, saya dimanggil bekar-bekar wah, eh. Iku waktu lil tidak bekar bekar. Saya tuh orang mau di sini sunah rasul sunah rasul tapi orang karet sih. Biasa mawon manabi nggak jauh nih kamu sunahku. Ya sunahku nih pokoknya sunah itu aku tuh kantor. Tapi artinya nak wes kawin kok tetap selingkuh, tetap zina, berarti orang sunah nabi karena tujuan kawin waktu lil. Ya apa artinya ahsanu lil farsi setelah kawin tetap diu. Nanti kalau suwon, mau tradisi Nabi itu harus sahabat. Ini wa bertakoi wajib ke sunat, awtara Rasulullah, wa awtara Muslim. Wajib nopo sunat, awtara Rasulullah, wa awtara Oh, enak Nabi sih, ku aku yang menjadi lah. Lalu iya, wajib tara awtara Rasulullah, awtara itu wong orang nami pakok hukum jadi lima. Itu kisah gitu, ya. dia Ahmad, eh, wong itu. Ahmad itu pintu sing over wis pintu sok ngerti ini apa Ahmad nah jahil itu cara sopan Ahmad itu kan boleh jahil bodoh tapi sok sok pintar itu jenenge apa Ahmad tapi mlebu sing ndi dikete mlebu jahil <laughs> apa nama Ahmad Ahmad itu nama anak kumprong kumprong wis bodoh omongane dhuwur iki jenenge apa itu nama anak apa kumprong aku yo ora tau ora kumprong opo tapi di sini maknane kumprong Kembali kancamu jati rebon. Laki ama mono, apa ke sumowono? Aku dhewe ya ora roh mulai mulai nih semua sumowono. Tapi maksudnya, pokoke laki ama pembanding gue parah. Dadi laki ama ini parah meneng, ora. Orang di parah lho ya, ya, kesian. ini sangkem mungkin ini nih? maknane ngono. <laughs> ada mana Jawa lucu, padha ra roe tapi anu. Kowe mana nih kumpron. Ora ro pokoke yo ngene. Kumpro, laki ama. Kita nama nih Apa mana? Lumayan untuk modern. Rontok, terlalu dimengerti ini. Semua orang. Berapa? saya jadi guna mana di kacau. Bodolilah tapi Islami. Ya tiga dikandani guru guru jadi bangun niku dia coba tukang bodoli tapi ya baru kaya bodoli tapi apa. orang ora bodoli di Wati ini ku demi wet elu. Karuan tin ora ning Jawa. Tetepe di mana nih wati ini demi elu. Akhirnya santri nang sapam wet alu. Sekarang <laughs> enggak lama. Wong ora ono barange kok ono mak. Kudune nek ora ono barange kan gak ono aja, ya kan. Mestine kan wati ini demi wet sing anane ning Palestina kan ono. Tapi orang tuh nih wati ini demi wet lah wis kowe ora kok ono. Mana nih kok ono kok? Contoh meneh haudat. Ya haudat ki namane apa, Pak? Pokoke uang Arab ku nak diunta dhuwure dikek oma. Lalu, iku jenenge Nah Indonesia kan Tapi ono maknane. Saya ku piye jadi bodoh ini tapi yo. baru kan wong wong terus iso gambar tapi bodoh ini ora ono. Lagi Jawa pinter bodoh ini Mana barang orang kiai salawat ini demi buat amu, pak kiai kula mana nih Ya benar di gua alu tuh. Karena wes kadung keliru, wes kadung apa? Jadi ya kayak dia itu kadung keliru di terus nol. Karena kadung salah awal itu orang orang barangnya kok. Ono lapati, ono mana? Ini naraono yo, ya? yo ya, narap nih. Nah akhirnya kasus yang nyata, ini ada kecelakaan pekinnya, ya kasusnya tentang pinjam nih, sampai saroton. Pinjam nih, gua nanti mana nih gaji. Lah neng fakulmu en eh, pinjam melebu data hewan haram, nanti mana nih pinjam kencing berarti kencing haram. Nah, mau kencing beli juga, itu no, gak kencing Cara mereka yang mereka halal haram, umumin haram, temannya. Gak umumnya umumnya. Darah ini haram halal. Nanti dari sih, halal loh. deh, nggak kebeda. Ngomongnya darah ini haram mahal. Haram. Haram. <laughs> Lewat itu ini guyon mawon. Murah. Omongannya sama orang ada di ya tenang mawon. <laughs> Maksudnya nggak ada di hukum. Kan suara ada ulama kan nggak didengar oleh. Nggak umumnya ini adalah ini halal. Umumnya ini. Iya. Haram dari, halal dari, halal. Nah, laporan, nah kencing, kencing. Haram. Haram. Kada di filter itu. Nama sedet. Apa boleh cara ini? Mendat. Mendat ya. Haram tak halal. Haram. Sing cowok kan sing manuke. Eh. Kalau <laughs> tau sinyal bahkan Republika, ya? Kacau tenan. Papa maling Indonesia mazhabnya sapi itu. Tapi jadi calon waktu berkohal. Jadi maling itu mau nyolong asu, ya mau nyolong celeng, mau nyolong babi. Mereka ini tidak bermazhab. Saya bodoh-bodoh nyolong kok. Tapi gak gelem. Asu gak gelem. Pulau piton kalau kudus saya halal. Jadi maling ternyata itu benar. Nah, kawan-kawan ini cerita aku ini kita nyata Bapak di kerusuhan Mei 98 atau 99. 98 nih. Dia meliput di Jakarta, ono maling. Kita untuk daging anjing, apa ini? Daging. Kita untuk daging sapi. Buat apa tak? kamu haram tuh anjing haram tuh nilai saya salah. Iya ya. Lalu mereka terus dibuat. Aduh, Podo malinge. Apa nak daging sapi terus halal nggak sih lo? Lucu ya, maling ternyata ya Islami juga. Jadi lucu juga, maling ternyata ya. Ya di mazhab mana maksudnya maling. Kemarin wonten sing ate kelangan pulau piton. Boten toh, ini tolong sih Berarti malingnya ber Bagus. Masih apa? Nah ini tak pakai Tarokon itu neng Fatul Mu'in kan kita paling dipakai di Indonesia kan Fatul Termasuk data kewan Haram. Semua nani tarokon kepiting berarti melok data Lagi ini ngalah untuk kepiting, rata-rata lagi kajian ngalah loh. Mana-mana, dia sarang ngaram untuk kepiting, kepiting enak aja. Tapi dia ini itu paru-paru, nanti ngaram, nanti Aku nah, lho orang bertakwa uang ya sih. Tuh, saya bisa ke pahala. Agar kau ingat. Nah, aku orang hati. Dan omongan itu gak penting. Omongan itu gak penting. Jelas aku omongan aku gitu. ya tau orang. Sebenarnya aku itu orang nabi, orang imam tapi gitu. omongan omonganku tidak meng mengikat. Dan tapi kalau ngerti, saya pakai pakar pakai tahu logikanya. Saroton uning yang muncul itu gambare kalau kepiting. Sehingga dia itu makna di catatan kepiting, dua logika konsekuensinya melalui data kewan bahasa. Tapi yang muni halal tarotan mana dong kok semua ini skor juri. Apa? Singkir iya, apa? Singkir. Ah, kiai mana nih kepiting haram pinter deh. Oh, itu sini wujud tarotan singkir. Berarti sini mana nih? Saya haram ku singking, nak kepiting ora. Mungkin nak singkir haram kan gak kan ciri. Haram Allah rugi. Lo nak kepiting gajinya kan akeh, nak haram kan iman lo? Lho nggih lho nggih. Ya kaya ulo cilik-cilik haram kan gak iman to. Misalnya sapi haram kan keberatan lho. Nah, bajing yang ngoten. Di daerah saya ngerti itu tilas ngono kucing ini bajing halal. Mungkin mana ini pinjam sing ning klopo tapi nulis cilik gitu. Di jenisnya gak gajing tapi... Apa? Pokoknya orang kan jenis gasing gajing itu bukan gendut nih. Jubur, pokoknya sing mana nih. Jadi ternyata makna itu juga itu ada sesuai kepen. Kebetulan nanti nate melok mutara, dia riyen mantan lama begitu ya di pensiun untuk tua. Jadi mau sufi ya, ya tua. Nah perkara perkarane gambar nih muncul juga, jadi Cukup napa piring niku. Kepiting ben napa? Cincin. Tapi kurang ajar koncoku. Walah Gus, nak mujud kuno orang gambar, malah gambar baju seperti tikus. <laughs> Lah dalah ana kiai sing rong duwe mujud warna, kan gambare kan terus kaya tikus. Akhirnya sijap, oh iku tikus bas. sampai <laughs> muncul, Tikus udah bahasa Arab Fa'run. Ya tikus itu bahasa Arabnya Pak Roto. Apa? Kato, kato. Ini orang santri nakal nyembelih manuk. Dia ini ngerti kiai. Sopo santri ku mangan video-video kewan. Bidu saya yang pala-pala. Enggak, Pak. Iku ngarang sih, kok sakit, Pak. Lalu itu taringnya kuat sampai cengkraman ini kuat harmon ah, lo potongi mbak. Sebabnya haram. Asik. aku tuh. Nah iya kan alasannya haram kan cengkramannya kuat. Nanti kan sebabnya haram dibuat kan. Iya ini bos. Terus mau di murid tuh kue. Ada nggak ada yang daerah pulau nono kiai senengannya ada kita. Tanggali lelok main nonton kiai sing senengannya dia mati sepuluh ada kita. Ngeruisu nono nonton pasar. Bertakoi, bang jangan kiai kau kita. Siapa nono bapak kita? Ngolah akan nono kita. Nanti tuh, Mulu santri ini ya, kayak, kok ada wong alim malam ini deh. Tapi, sengganya tuh bisa. Dia ya, masih hati namung ikut kok. Wah itu anda seneng. Nanti tuh yang gak suhu tenang nih. Aku bisa ada alasan alasannya kalah. Alat gue ngomong sing anak nom yo ya yang duit syubat, doyan Dela-dela delok wedok aku milih haram sing aku bisa wae. Saya kayak orang istimewa ngolah raga nopo. Ini marah situ EK aku. gus. Ate nopo. Kira dia-dia unik kasut. Tapi macam ulama itu macam goni wong unik. Kalau tenang di Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu masyur wong unik. Umumnya wong sholat ulama arah khusyuk. Ibnu Abbas nak sholat itu cepat Bertakok itu apa kok cepat Setan toto-toto aku sebar. enggak loh. Misalnya kayak sholat cepat tapi takbir digodoh, jebule wonge ruko. <laughs> Ruko digodoh wonge tidak. Apa digodoh wis Wala cepet kan. Wah, akhirnya sholatnya sebar setannya orang keduman kan. Jadi kenapa nak sholat cepat? Tanya ubah di ruang tak setan. Aku nyelip pas wajib. Yang terjemahan juga setan toto-toto beliwet. Tapi udah buat nunggu. Pulau kan ilmunya kayak ansal, anut. Pulau itu Kalau ulama sing Ketika begitu, ya Allah mau artinya memang ya ulama. Jadi wau balik memiliki ya jadi siap, ini gue terserah dengan orang separuh publik ini haram. Kalau di voting kan dia. itu asal usulnya makno, paham ya? Saya dor. Ayo, dor itu nak nih gue fatul mungkin nih hadis jelas termasuk hewan halal. Ya. Tapi yang persis kamu. Apa dia video? Seliro. gambar Gambarnya dokter termunjir, milik piawa. Padahal dok jelasnya kasih termasuk hewan halal. Lah kiai kiai tidak nak santri ne mangan biawak muni. Wadok langkau Arab. <laughs> Perkara ini wedi santri ne mangan apa? Iya. Jadi hampir mana nih kewan-kewan sing halal akhirnya santri-santri cuman Saratan ya kepiting. Wah, agar tidak haram yo gading. Wah, Itu repot. Ya salah mau bolak balik, salah mau barang ini dua no Akhirnya, nak neng kasus real kalau data halal haram bingung. Mulane kasus yang Indonesia nantinya Saya nawawi Banten itu pertama yang membalikkan keyakinan yang Arab. Jadi saya tanya, ya Jawa ya Jawa tak perlu kaya ini eh, orang Jawa ini ulo, itu gambarnya lolos sampai ulo. Waduh, ini kan kalau wujud warna. saya ingin lumayan, kalau printer warna itu rada nulung kan. Misalnya kita munjid, mulo, belut, gambarnya podono. Podono. Ketika wong Jawa, wong Arab jualan Indonesia, ternyata tak kia ini ya mangan. Lho, ya Indonesia patek-patek. Karena yang mangan, ulo. Maksudnya waktu lama ngarang al belut, Mau kita para bos oh, ini hukmul belut. Mereka boleh ada bahasa Arab, kalau kangen Sama juga dengan kitab-kitab. Kenapa hukmul? Belum, orang kanan orang bahasa Arab ya. Sekarang mau nanti kode pulau, dia mau dulu. Terus mau di mana nanti, mau dulu api ini. Ya api ya, ya, pokoknya kalau tuh halal. Orang buat karang, semangat lo tak Kami dia sair itu, sing memutar balikan Senawawi. Karena Senawawi alim alama. Nabi wong Arab ngakui, nak ngono di tangan yura ya loh, Ini ngalir wong ngalir, nanti pangan ulo mesti ada di ngalih. Tapi dia nanya lo, ya Jawa, ya Jawa, tak puluh hal itu lama Jawa pakanannya. Ulo. Kau gambar, bodoh, bodoh, Ikut sampai cacing. kok kepiting itu mah. Cingking. kok dok. Nanti di awal. Nah ini pentingnya ngaji ngambil sana. nanti apaan guru memenuhi haram, asal gak nuruti nafsu ya haram. Nah ya halal, anda tuh Mula nanti kalau musyawarah ngoten ngoten kiai jangan jadi kakatan. Iwak gandeng, iya gandeng gandeng. Iku nak diresi kan setelah itu diresi kan tetap ono ireng-ireng sing pinggirin. Nah itu nak jadi kiai sing hati-hati dan ya, nawawi banten kan yang fanatik. Pokoknya yang sing berbau setelah itu haram kon bersih itu. Jadi kiai sing fanatik. Dan nawawi ya, wong Jawa tapi gue nemu kalah nak teri bersih. Iya. Iwak teri. Kulit ini. Iya. Wah, ini nah, mau maksudnya sing gede-gede ukurane piye? Apa paus? Apa hiu? Lah niki asre kege nyanyi. Ya. Klorian petepurun cara pakai klorian sering kasil mata. Rian. Ini pun nanteng menurut nate. Ya. Aku alah kelas yang bermakom. Ya. Mulai kalau pengalaman cara dekat seperti. Dulu orang kiai sing usungnya. Kok sama aku tuh nunggu sing enak, <laughs> Jadi nak diri teman-teman hilang apa? Batas hukum kok, duduk batas. Mereka kasus orang itu dari ini, dari ini kita. Wong goblok itu kaya orang, telah ini awal utak. Nah, padahal kena ngerti orang terus. Nyatanya hati goreng ya dora diri. Namun ukuran cilik itu biye. Teri cilik, lana orang. Orang itu gede. Mulai yang makan makan peruwat sama hukum itu peruwat. Bener maling wau sing sing aku nopo. Eh maling itu beda lagi daging ulo, daging adu, daging ngono-ngono colongan lah ya. Ah, maksudnya podo maling mau nyate sing sapi mergo halal. Podo-podo hasil jarang. Eh, terus wartawan ini cerita pulau pakar. Ternyata pengaruh mazhab itu kuat. Sampai maling pun iya, Eh, paling elek mau merkosa. Ini elek. kulu mergo wong non muslim ra gelem jare wong non muslim ora gelem gak kalah lah Islam jadi salah malah parah <laughs> piye karepe wah parah bae mung dole mung ora gelem bener tapi sira ngene nak nyolong dunia nek Islam halal lah mong wong non muslim ora repot wis masalah hukum wis repot di kulo suwon ya masalah pakanan ya masalah hewan itu panjang aja percaya mungkin terutama mungkin sing urung warna kan ya mm-hmm. Mesti di dia kulo di mungkin itu mungkin sing rawana zaman warisan Dia terus mungkin sing terkini sing pun modern print ote mon pun terus cover, e, color saya. E ini pun untung matenan sih ya. nak welut ya tak welut nak ulo ya mm-hmm. Kemudian lama Arab juga belajar mujid yang warna itu generamen. <laughs> Generamen darah ini kita mangan terus. Ya Jawa, ya Jawa, tak gunung. Ayah, ya wong Jawa, pakanannya nopo. Karena saya nawari mulai ngarang kita belut tani nah, kata al bulut berul hayah. Belut itu rawulah. Wes <laughs> suwe nak belut itu ada nopo. La iwaja la wa sosatan wedi esakana segede wedi apa alas watu bro-bro suwara li rahmari Allah yang rahmat. Para tasma Umong kora bungo wa di lahan dan kecuali ing suara dini-dini. mana nih sol tawak din asdam tegese suarane tijakane napa jenenge? Jamaan sinak lihat ing dalam mindai jamaan dalam ya masari maring masar. Maksudnya pasuan pengiram kabel melaku dini-dini sanding berdini kalau di akwa filitil ke suarane pelatai sapi di masyiah ing dalam lakune sapi. Cara sing aran ki Jawa, mlaku sing suarane kok ulo Nah, sing mau ngarap contohnya dia kok melakukan on. Untuk untuk melakukan untuk juga antar. Kepen lah mlakune napa? Ulo. Yoma ya, izin izin dina kiamat datang pak orang manfaat apa ada apa atus apa ada ajane wis iki. Ilaman kecuali wong ajina akan ngili lalu rumare masuk Ar-Rahman Allah sing Maha Rahman. Ayat panjang napati sapa man lalu ayat paen kemaringi sapa atau man lalu maring ahad. Maksudnya ngeten ya. Syafaat iku ora ana kecuali wong sing untuk mandek sangka Allah. Berarti antar orang itu bisa pasti, atau untuk man. Syaratnya penerima syafaat wong sing kola la ilaha illallah. Jadi syaratnya mesti tok tok penerima syafaat memang kola la ilaha illallah. Para jalan di dosa Allah lan mariman apa nih kaulan gawe mana nih dan kuwi ndang ucap sokoman la ilaha illallah. Wong sing percaya syafaat ku keliru. Enggak dong karuan yauma lah kan pausa ilah Berarti kan jelas-jelas apa ono kan? Jadi uang sing ngingkari sama berarti ngingkari Quran Quran jelas syafaat iku ora ono kecuali sing izin Allah. Berarti ya ono. Jadi nak lo syafaat total berarti mungkiri Quran. Paham ya karuan ayat illah man adina. Kaya pula ya la ilaha illallah ya alam bersosok wa ta'ala ma'in berkoro bina izin kang ngarti wa ngarti umuril akhirah wa malang perkara kota kang burine wong akeh sing wis liwat maksudnya sause wis liwat min umuri dunya sing urusan dunya Kue sampean nang akhirat ku barang dunia, jenenge barang sing wis liwat wis ning guriyem kala yo itu nalan ora napa ngliputi sapa oh, wong akeh sikang wa apane ilman apane ilmu layak kamu nanti surang kabeh semua ada dari karumpon-kono ilmu wa anak lan tunduk apa wujud biro-biro warai kod ate tunjuk apa rai hayul qayyum maring dat sing abadi sing gesang lan abad abadi manane Allah karena masalah kiamat Allah hanya kut Allah tapi lil hayyil ayu ben besok nak abad ini kata wa tawakkal alal hayil ladzi la yamut wa qabalan teman-teman tuno ikhotira bin tuno sapa man muamalah kang dua teman bilman sedaliman kirkan dene kemusyikan wa man nisabane wong ya amal nglakoni sapa man nasoli hadis yang berapa ngamal saleh taat iki taat wa wa haliman kumukminun kumukmin Iki rumono. Wong sing amal soleh dene mukmin fala yaqofu ora ora ora kuwatir sepeman dulman ing kedoliman. Disiadatin kelang katambah ya tim dan ala wong wala atman lan ora kuwatir gajarane kurang, dinas tim kelang kurang yang kata nanti sange ape uang. Kaya kan ada iman kudu beda, tak orang bakal wedi, orang bakal didoli. Wala dari kalian kaya mau kono kafe makdufun ala dari karena kusu. Eh mislumat, misu injali mazikiro. Sepadanya nurono barang saya sebut anjana nurono insun ing Quran ayat Quranan ing Quran, tak no Quran nang kali rupa Quran Arabian kan berdialek Arab. Iya bahasane Arab, logika yang dipakai juga logika nopo Arab. Wasarok nalan bola balen ingsun karonan isi bulan balen ingsun ing dalam Quran. Minal wa'i disangking anda. Tak bulan balen ila Allah supaya wong akeh utawa menawa wong akeh ya takuna gelem takwa wong akeh wedi akhir kae. Yang penting harus eh, kamu hindari pertama adalah perbuatan apa? Syirik. Awis bisu tau nambah ya Quran ayu Quran itu Quran. Nambahi lagu maring makai zikron yang peringatan baru. Mana atau Quran itu memberi peringatan baru. Panis bihala iman. Kelawan usai wong takut jamal kau di desa pemandu yang kafir Mekah. Wong wong itu diperingat no Quran, nak gorong no Quran bakal dirusak. oleh wong wong di sini. Aku mami yang berapa umat. Kayak tadi lu kau ikut ke umat.